Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi بالحق وأنت خير الفاتحين فصل أي هذا فصل والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi wa inda al-qiyami minan naumi wa inda al ila salati indaha Pasal berikut ini kula lan panjenengan sak mengke badhe bahas masalah ingkang berurusan kalian as-siwak dan alhamdulillah saat ini telah siwakan ini menjadi sesuatu yang umum kita dengar walaupun siwak niku bahasa Arab tapi saat ini telah menjadi bahasa populer ada dua kesunahan yang berurusan terhadap gigi kita yang pertama siwak, yang kedua tahlilul tahlilus sini. Jadi siwakan niku nggih sunnah, tahlil niku nggih sunnah. Nek tahlil niku nyela-nyelani untu. Nek kalau bisa nek jenengan bakdo ma'am tahu niku seliriten. Man tahu napa man daging? Eh, nek biasane wong desa malah nek mantahu seliliten. Saking rapete buat piye. Nah niki nek mantun maem nika kok wonten kelebihan-kelebihan makanan niku disunahaken nindakaken tahlil. Tahlil niku maknane nggih niku wau. Napa nek cara mriki? nyela nyelani gigi. Napa namine? Napa? Nek nyogoki kok ketoke kaya rada rusuh sithik napa? Yes, tusuk gigi itu berarti giginya ditusuk-tusuk. Lalu yang kedua siwakan. Kalau siwakan beda lagi. As-siwak al-alah allati tudlaku bihal asnan wa yutlaku 'alal fi'al wa tahsulu sunnah bi isti'mali kulli khashan yuzilul wasakh wa 'udul arab al ma'ruf bisiwak afdal siwak niku asline makna alat yang digunakan untuk membersihkan gigi jadi sing kangge tadluk niku maknanipun nggih dalaka yudat tadlik niku maknane nggih yes niku lah gebek. Nggih, gebek. Andekan kulit niku digosok. Nah, ngono mawon. Dadi alat sing kangge nggosok gigi kita dan dikatakan telah melakukan siwakan kalau gosoknya tadi itu bisti'mali kulli khasyan yuzilul wasakh menggunakan sesuatu yang kasap kasar sing on sing kasap niku lho yang bisa menghilangkan wasah kotoran-kotoran yang masih tersisa nok gone gigi kalau Bahkan di dalam kitab yang Al-Mutawwalat yang dipanjang lebarkan keterangannya walaupun tidak lumrah contohipun mboten gunakno kayu ning kain ada juga yang membahas bagaimana kalau tangan nah, iya. nek tangannya sendiri kalau di dalam kalau tidak salah dalam kitab Fathul Mu'in ada keterangannya nek tangane dhewe mboten hasil sunnah Jadi walaupun ku wasap nika sing bosol tangan-tangan gunung nika sing wala saja meneh kapalen hatta napa songkro barang ya nek kene iki sing nek digosokno kira-kira untune ya wis resik tenan niku nek weke dhewe malah mboten hasil sunnah tapi nek WE wong liya lan oleh izin ana tambahane lho. Niku hasil sunnah. Dadi umpama arep salat lali nggo sikat to. Nyekel mawon WE. Konjone sampean. Ikhlas lagi, Ikhlas. Swok. <laughs> Niku hasil sunnah. Niku saestu dibahas di dalam satu pemahaman, di dalam satu kitab. Kalau tidak salah kitab Fathul Muin. Ini yo kira-kira niku kan mboten lumrah nenek tangane dhewe sekasap apapun mboten hasil sunnah. Jadi pokoknya sing jenenge siwakan niku nggosok gigi terdengan sesuatu sing kasap niku prinsipe. Kasap niku ya kaya pamane kain ya kain sing kasap. Umpama kayu ya kayu sing kasap. Apakah ada kayu yang tidak kasap? Ya mungkin ya wonten ya. Kayu napa? Pring ora trimo kasab dandal. Usul banter salah. Pring kok ora kasab ya ora trimo kasab nih. Wis pokoke sing nek pring nek jabone lho ya nek pring sing jabone sing keling niku mungkin nah niku mungkin ndak kasab. Pokoke sing kasab. Wa'udul arok kayu arok itu bisiwak afdal. Digunakan siwakan itu lebih utama. Kayu siwak sing biasa sampeyan itu tiang-tiang haji nih nika namine kayu arok. Kayu arok itu lebih utama digunakan karena itulah yang digunakan Rasulullah sallallahu alaihi ning janipun nek sampeyan umpami wonten tiang mantuk keng haji diparingi kayu arok sing pun boten wonten wadahe. Kalau saya boleh katakan itu sudah sartiran niku nek cara panganan wis tidak layak pakai jane. Sebabnya niku carane ngono niku murah-murahan. 5 real niku sak beket semanten niku. 5 real ping ping 3000 pira? Piye kok sembeng wong terus. 15000 niku le sak beket semanten iki. Lah nek jenengan bener-bener pengen sumarep kayu arok sing enak didamel siwakan niku yang wadahan plastik nih kok yang per satunya itu dua real enam ribu rupiah. Nah niku biasanya isih nih ngeten dan niku terus mangke lebete niku mangke saged kados napa niku wonten sikate kok. Nah ini tiang-tiang mereka asli mereka setiap pagi ngeten nek kula sumerepi teng tempat-tempat kamar mandi pada waktu haji ngeten wonten tiang kuwata sing sok sok sok sok sok ngeten. Nah itulah siwakan. Nah nek sing wis oleh kaya Indonesia sing kasap-kasap sing limang real oleh sak beket niku mak plotak-plotak ngono rasane beda. Nah ini jenengan ora mudeng ya sangger martur nuwun Pak, siwake martur nuwun. Enak eh, karo kayu telo. Sisa nek ngeleh cokot. ngono. Dan Dikatakan di sini kok disunahkan itu apa dasarnya? Eh. Dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu eh dapat dipun dawuhaken dening Aisyah beliau pernah menyaksikan anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qol bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda As-siwaku matharatun lil fami lil lirabbi. Niki subhanallah. Aja aja dumeh siwak, tapi nanti di dalamnya akan ada pelajaran yang luar biasa. Siwak niku matharatun lil fami. Mensucikan lesan seseorang, mulut seseorang. Jadi mulut seseorang dikatakan lebih bersih ataupun bersih kalau dia menggunakan siwakan. Dan yang seperti itu tadi mardhatun lirabi bisa mendatangkan ridhone Gusti Allah. Nggih. Jadi hanya gur nyikati untu niku menjadikan Allah ridho terhadap kita sekalian. Sampai pada suatu ketika Ya niki jadi dikira siwak gur ngono tok niku ngertine barang sederhana niki sangat luar biasa. Suatu ketika Sayyidina Umar ketika memimpin perang. Oh, nek mboten klendo malah Sayyidina Umar niku menjadi khalifah pada waktu niku ngutus beberapa orang atau beberapa pasukan untuk melaksanakan perang beliau mendapat laporan bahwa perang tersebut kalah. Oleh Zaidina Umar, beliau hanya memberikan solusi yang sangat sederhana. Kalau sampai dalam perjuanganmu itu kalah, pastikan saja ada sesuatu sunnah Rasulullah yang kalian tinggalkan. Niku akhirnya pimpinan perang niku wau langsung rembukan kalih Al-Juyus kalih bangsa pasukanipun. Ayo kira-kira awak dhewe iki mau sing ninggal sunah sapa? Sapa sing durung salat subuh? Sampun. Qobliyah sudah, qobliyah subuh sambut. Sapa sing durung wis pokoke sing sunah Rasulullah dikemukakan semua. Akhirnya pun yang tergolong belum dilaksanakan siwakan. Sopo sing durung siwakan, wah wis dong adong. loh, ayo siwakan. Jadi Sayyidina Umar niku setiap menghadapi masalah sing nok donya niki niku wau seolah-olah kaya-kaya dipun damel Allah kalah mundur. Maka yang menjadi solusi adalah sunnah an-nabawiyah. Kula Kemutan zaman kula sowan kali Pak Pak Soni, Pak Yoyo, tegene Mbah Maimun. Al Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sangat tinggi dan tidak ada yang mampu menandingi ataupun lebih meninggikan, lebih tinggi daripada Islam itu sendiri. Dari pelajaran itu Mbah Kiai Maimun mengatakan Wong kok peduli karo agama. Maka hidupnya akan dibuat menang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kembali kepada sunnah an-nabawiyah. Kula sampean niku umpama Kenapa toh kita kok dalam dalam tanda kutip kok sering-sering kali kita itu dalam hidup kok mengalami mengalami hal-hal yang mungkin bagi kita hitungan ini niku keluar dari hitungan umum mengalami kesialan mengalami sebuah hal-hal yang menjadikan hati kita menjadi boten sekeco itu yang perlu dipaten dipun petani dalam diri kita adalah sejauh mana kita melaksanakan sunnah an-nabawiyah Lewis cekto kok waman man amila solihan min dagarin au unsa wa mu'min niku mesti hayatan thayyibah Urip sing thayyibah niku urip yang bersahaja. Hidup sing kepenak, urip sing entek. Ya sing eling-eling. Dalam keluarga kita kok terjadi rikuk piuk, uripe kok kaya-kaya masalah terus kok kaya tidak ada ketenangan petani mawon dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam rumah ataupun rumah tangga kita. Pasti ada sunnah nabawiyah yang kita tinggalkan. Contoh mawar. Kenapa rumah tidak boleh di situ ada anjing, tidak boleh di situ ada surah. Gambar-gambar sing makruhah. Wakila wonten sing mestani surah niku patung. Wakila dimakna surah niku sebagai gambar-gambar sing boten patut niku. Mengapa itu tidak boleh? Karena akan menjadikan malaikat rahmah itu tidak kepingin berkunjung ke rumah kita. Jadi cubi yang oh pun pada tiang-tiang soleh nih kok. Ketika kita masuk saja nok ati niku jane ya perabotane ya ora sepira. korsine yo tidak senyaman yang kita miliki mungkin. Kula niku nanti gadah Mbah Yai kula Mbah Yai Makmun Ahmad niku. Kalau boleh saya kasih gambaran rumah beliau niku ukurannya 6 kali 10 meter kira-kira. Di waktu itu kalau saya boleh bersifat sebentar, sidik mawat, kakean lemari omai. Di rumah beliau niku lemari niku model lemari gajah yang dawa-dawa niku. Jadi kalau kita di dicara nalar mawon eh, napa Digawe lewat untuk orang banyak santri-santri itu lewatnya ndak nyaman. Tapi kalau di rumah itu itu rasanya kayak adem, tentrem, bunga, <laughs> mati. Mengapa hal itu terjadi? Karena ada sesuatu yang tidak tampak yang ada di situ. Sehingga Rasulullah mengatakan nawiru buyutakum atil Quran. Padangono rumah dan rumah tanggamu ini dengan Quran. Lo mungkin kalau kita katakan rumah-rumah yang biasa untuk membaca Quran, untuk mengkaji ilmu Quran, untuk melaksanakan isinya Al-Quran itu koyo-koyo main ora kepi ora sepiro apike. Tetapi nyaman kalau kita di sana. Sehingga Rasulullah sendiri yang di dalam rumah kata Sayyidina Umar, di rumahnya Rasulullah itu tidak ada perabotan yang menjadikan mata seseorang memandang menjadi tidak tembus untuk ke belakang. Jadi tidak ada yang menolak pandangan. Jadi nek jenengan sumerep dalemi Rasulullah niku mak jeleng ngono ya, langsung ketok jawab ngguri mriko. Karena tidak ada apa-apa di situ. Tetapi Rasulullah mampu mengatakan baiti jannati. Itu bukan jumlah doanya. Itu i'tirafan, pengakuan Rasulullah. Beliau mengatakan, rumahku ini sedamai surga. Gara-gara napa ya itu tadi. Saya ceritakan Romo Kiai Makmun Ahmad niku guru kula riyen. Siji tempo rumah beliau niku amit sewu nggih. Rumah beliau niku ditamoni tiang yang orang tersebut itu mutakhir izin. Mutakhir izin niku nek cara panjenengan sing kota-kota niki nggih. Eh, alumnus alumnus pondok. Rumah beliau niku jane nek umpama ora kipas, kipas niku memang panas rasane. Nah, lucune alumnus pondok itu memang orangnya sudah kaya. Beliau ke sana membawa rumangsane nok daleme yai dereng wonten. Dibawakan kipas angin sing apik sing zaman biyen niku pengeluaran terbaru. Setelah dipasang saya dipanggil sama yai kula. Abdullah dalam Yai. di iki aku mau lagi sedih. Napa Yai kok sedih? Iki lho goro-goro ki pasangin nih Batin iku lho kok sedih apa kurang gede apa piye? Mungkin nek kaya kula sampeyan kan dingai wong kaya kurang gede kan sedih lho. Iki dipandheng ngono, lho kok sedih wonten apa Yai? Aku kuatir nek mengkene iki mau ndadekno jatahku no akhirat berkurang sebab dipotong nong ini, Masya Allah. Jadi para solihin itu benar-benar seperti Abdurrahman bin Auf ketika disajikan makanan beliau mampu mengatakan khiftu in ujilat thayyibatuna fid dunya. Aku khawatir kalau yang aku rasakan ini adalah kenikmatan akhirat yang dipercepat untukku di dunia sehingga nanti di sana aku tidak dapat apa-apa. Jadi sunnah nabawiyah itu bagi orang-orang yang khos, orang-orang yang khusus seperti mereka niku, rumah-rumah mereka, rumah tangga mereka niku sing dipopulerkan adalah akhlak Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Di mana orang tua ngajeni kepada anak, anak menghormati wong tua, kakak ngajeni adik, adik ngajeni wong tua kakak. Itu kalau berkembang seperti itu, saya yakin dan perlu kita yakini. Di mana ada akhlak agama Rasulullah berada, ada sunnah Rasulullah berada, pasti di situ akan mengalami kehidupan yang seperti Rasulullah katakan baiti jannati. Jadi kesering kalau ini mungkin masih ada pertanyaan, gimana tuh Pak kita niku setiap hari kok mungkin cekcok terhadap istri kita? Kalau boleh saya tahu, kalau boleh saya katakan maaf ya. Kita sendiri kadang kurang nopo temen di dalam rangka mau melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ku demon-demon. Mustahil nek cara dewi oleh bunga oleh seneng tapi tidak mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula terhadap yang dikatakan Sayyidina Umar tadi. Siwakan niku kanggone Tuk kenapa mereka yang melaksanakan perang kok iso jadi kunci keberhasilan sehingga ketika perang menjadi menang. Nah itu tadi karena setiap sunnah Rasulullah mardotun lirabbi itu tadi. Setiap sunnah nabawiyah itu kalau dilaksanakan pasti akan mendatangkan ridha Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho, eling-eling. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Kembali kepada pernyataan Sidi Syekh Abi Suja, wasiwak mustahabun fi kulli hal. Siwakan niku disunahkan di setiap tingkah. Hal niku maknane tingkah. La illa ba'da zawali lisaimi kecuali setelah lingsire srengenge kanggone wong sing poso. Kecuali setelah lingsire srengenge kanggone wong sing poso. Nah, di sini ada alasan mengapa itu tidak menjadi sunnah kan ngoten. Karena menurut riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la khulufu famis shaim adyabu indallah min rihil miski. Ini kita bisa kita katakan bau mulutnya orang yang puasa niku, bau mulut niku kira-kira manjinge kapan? Manjinge iki lho kira-kira lebih mengarah kepada minyak kasturu. Itu kira-kira ambune seperti itu kapan? Ya mestine ba'da zawal. Mengapa? Karena al-huluf taghayyuru raihatil fam wala yahsulu ghaliban lis-shaim illa ba'da zawal. Huluf yang dikatakan tadi bau mulut itu tidak mungkin berbau letak untuk orang yang puasa umumnya niki kecuali telah mengalami masa kira-kira setengah dino itu mau melakukan puasa. Sebab is napa khuluf niku wau mak napa silai bau mulut yang seperti itu tadi ngletek niku wau nek gur namung bar subuh kira-kira jam 6 jam itu itu dulung-dulung sepiro Sebab biasane karena nopo? Karena saking suwene ora mangan atau saking suwene ora ngomong. Lah nek kira-kira bar subuh bar subuh eh subuh mau bar lagi sahur. Terus subuh ya kira-kira durung begitu masalah. Tapi engko lama kelamaan lama kelamaan lama kelamaan lama kelamaan kira-kira umume lah bakda zuhur ngono wae. Laler mencrok eh, geblak. Wah, pemenang esok mau lali sikatan li sahur ngerokok. Walah. Wangop langsung walah Dengan pedenya seseorang yang anggap itu mengatakan, wek-wekku dhewe kok. <laughs> Lalu wasti'malu siwak yudhibu. Kalau tadi dikatakan bau mulutnya wong poso niku munculnya kalau telah kira-kira setengah hari. Kalau itu dia lalu menggunakan siwakan, siwak itu akan menghilangkan bau mulut tersebut. Lah, sedangkan bau mulutnya orang yang puasa itu bagi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Maka kalau ada orang melakukan puasa wis tengah awan tidak disunahkan lagi guna nosiwakan karena menghilangkan sesuatu yang Allah sukai. Ngerti niki? Halo, halo. Nah, iki dieling-eling. Jadi alasannya bukan kok bukan kok karena apa-apa tapi kesunahan itu tidak menjadi sunnah lagi karena di situ bertolak belakang terhadap apa yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara umum kalau siwakan tadi menghasilkan ridhone Allah, tapi kalau dilaksanakan untuk menghilangkan bau mulutnya ketika dia melakukan puasa itu malah menjadikan ridhanya Allah menjauh. Maka tidak disunah. No, no, no. Pun wahwa fi salah mawadhi'a Melaksanakan siwak niku disunahno nemen sunahe banget di sunnah noni ketika tiga hal terjadi pada diri kita. Yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairih. Ketika berubahnya bau mulut kita min azmin wa ghairih sebab melaksanakan azm Azm niku napa? As-sukut at-tawil, meneng ning suwi. Wong niku nek meneng tok, meneng suwi ya. Itu sekali ngomong mesti ambune wis paham dhewe lho nggih, rasa dirasa didawak-dawakan. Autarkil akli wasyurbi. Ora mangan, ora ngombe dalam waktu lama. Itu mulut akan terjadi yang namanya azm. Ya azam itu tadi kalau sudah terjadi pada mulut kita, kita dijadikan luweh sunnah nindak nosiwakan. Ning sayangi ono sayangi lho. Kadang kita sendiri sing duwe bau mulut itu ora rumangsa, ngono lho. Sayangi ngono. Maka seja seyugyanya lah nek jenengan rumangsa kok mau wes meneng suwe atau tidak makan lama, tidak minum lama, itu seyugyanya lah panjenengan jangan pedemen untuk nek ngomong ki nek ngarepane wong banget. Mudeng nggih? Aja kok Mas Mas ambune piye Mas? Ngene ngene. Lah wah sono iki iya, jenenge ya, ya ora waras ya nah kurang genah. Atau dikatakan azem itu kafaati ihaten kariha seperti mengkonsumsi sesuatu yang memiliki bau sing digetingi wong akeh. nih, ya lele rasa dodo rokok Rokok. Niku rokok niku ya wis. Ning yo ngampurane. Kalau kita sudah berkata tentang rokok bagaimana hukumnya yo secara tafsir banyak sekali. Kalau di dalam kitab Bajuri ada beberapa beberapa apa tafsirnya kanggone wong sing wis kalau tidak ngerokok dia memikirnya buntet maka itu justru akrab lil wujub bisa menjadi wajib tapi kalau memang dia dalam ngerokok itu ya baru latihan-latihan ya mekruh tapi bisa menjadi haram kalau rokok itu dikatakan oleh seorang dokter yang benar-benar mumpuni di bidangnya, dia menghadap penyakit tertentu yang kalau ngerokok itu bisa menjadi parah, maka dia tidak boleh. Contohnya wong sing loro TBC. Itu nek ngerokok wah oh, ini tambah nemen ya ampun. Dan tapi bagaimanapun pokoknya ngene lho Kang, sampean ki sing ngerokok-rokok tulung aja pedemen kula tak pesanjani. Ngerokok niku ambune tetep gedhe kena wong. Pak, saku nek ngerokok tak nyenengke wong iki samu, Kula-kula iki sing ora patek seneng ngerokoke mambu rokok ya mumet. Apa meneh nek ngerti nek wong ngerokok li ora awake dhewe. Saya dulu pernah ngerokok dan alhamdulillah waras goro-goro saya mendapat pelajaran yang berharga dari teman-teman saya ketika saya mondok. Abang nah, wong mondok kecanduan rokok niku nek wayah rang rokok, alah-alah kelakon nyolong. Temandang rang orang nyolong niku kanca-kanca kula zaman nok pasuran niku nek ngerokok niku nggunakno rokok sing nglunding dhewe niku. Ya Allah, supaya semprong niku wedene wambune ya Allah. Saya pernah di waktu itu saya masih nyoba-nyoba itu tahu tak coba niku tak sedot walah puwahite Masya Tak pikir-pikir dong ini kok iso disenengi lha apane aku. Sing penting kemeluk Pak Alek, sing penting kemeluk mah ngombe bensin terus di sunyokno malah kemeluk gak untu-untune. Tapi wis iki kondisinya pokoknya nek sampean mangan sesuatu sing ambune kok mbregadak, ambune kok digetingi wong akeh, Contohnya pete tetek bengek niku wis sikatan. Nek yo ya ngapuntene kita yo ya proporsional nek pete yo ya sikatane aja kayu-kayu. Walaupun niku pun hasil sunnah nggih. Pete niku sikatane yo sithik-sithik karo pasta gigi aja wis gosok karo kayu, kayu pete sisan. Ora Meza macam cemtok kene Mas ambune enak jane. Enten diaman-aman. Lah Rasulullah niku dalam diri Rasulullah tidak ada sesuatu yang gedhekno wong. Bahwa rikuhu kal miski, bau mulut napa bau ketiak Rasulullah rik. Keringete Rasulullah niku kal miski. Yang pernah dilakukan oleh Ummu Sulem dulu, pernah suatu ketika Rasulullah tidur di malam di siang hari sampai tubuh beliau banyak mengeluarkan keringat oleh Ummu Sulaim diambil keringat itu diwadahi napa ditutul-tutul dengan kain lalu diperes dalam sebuah wadah minyak. Ketika Rasulullah merasa kaget nek cara bahasane wungu gara-gara tersentuh oleh kain tersebut Ummu Sulaim ditanya, "Wahai Ummu Sulaim, mengapa engkau melakukan ini?" kata kata Rasulullah. Rasulullah kenapa Ummu Sulaim menjawab saya ingin memberikannya sebagai berkah untuk anak-anakku ya Rasulullah lalu Rasulullah menjawab sodakti ya Ummu Sulaim benar gue benar artinya hal itu dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nah, ini Wong zaman riyen niku nek sowan para ulama kok diwayo apa-apa niku kadang disehno sithik kanggo anak-anake. Yo nderekno Ummu Sulaim niku tabarruk dhateng Rasulullah sing mengke tembene digunakno kangge putra-putranipun. Pada prinsipnya siwakan itu mengajar kita untuk selalu duwe kepinginan idkholus surur. Bungahno atine wong liya. Lan bungahno atine wong liya niku sunah Rasulullah. Jadilah kita orang sing iso nanti nih wong. Bahkan mentoba nafsu nafsuh zada aqluh. Wong niku nek nggo wangen-wangen awake akale jadi tambah. Artinya demi sebuah kebaikan itu dikatakan mentoba nafsuh zada aqluh. Akale iso dadi mundak. Mengapa dikatakan iso mundak? Karena nopo karena wong gunakno minyak itu kalau berpikir niku lebih bisa berkonsentrasi. Nah cubi sampean wambune lengu kon mikir utang sithik langsung wok eh dikeplaki terus. Nah, beda nek rodok mambune wangi. Zaman kula sekolah wonten kiai kula namine Pak Kiai Mansur sing ngucal asap asabah zaman riyen. Niku nek ngucal niku wambune minyake yai niku nembe mlampah sangka dua kelas setelah kelas kami niku ambune wis tekan kelas. Bet. Wih. Wong-wong sing do ngantuk iku iso wah ono Yi Mansur, ono Yi Mansur. Ngono. Saiki ono Yidullah ya. Belas ora ono wangi-wangiane. Masalahe ya ora ditukokno ya. Pak Yai Mansur itu wangi itu bisa menjadikan sekelas itu bisa suweneng dalam rasanya. Jadi wong-wong sing do mumet-mumet iku mambu minyak wangi rasane ning ya minyak wangi sing tenan deh. Aja sing sak gram 500 rupiah. Mbok ke Jumatan ya kiwa tengenmu ya khusuk. Eh sampean kok diluk ta mumet. <laughs> Gara-gara minyak misik nyong-nyong rego 500 rupiah segram. Ya madawan nggih idkhalus surur ahli bungahno tiang niku sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indal qiyami minan naumi dilebih disunahkan lagi ketika bangun dari tidur jenengan ya, ngombe aku ya ngombe padha ya. monggo bismillahirrahmanirrahim Jadi bangun dari tidur niku disunahkan lebih disunahkan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yasusu fahu bisiwaqi. Yasusu ayadliku. Kanjeng Nabi niku setiap malam idza qama min al-laili jumeneng di waktu malam. Di sini dikatakan koma minal laili, ya. Itu beliau selalu yasusu fahu bisiwak, gosok-gosok nampak mulut beliau dengan menggunakan siwakan. Bahkan diperkuat oleh riwayat Abu Dawud wa ghairih an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yarqudu min lailin wala nahar fayastaiqidu illa tasawwaqa qabla ayyatawadda. Tidaklah Rasulullah itu bangun dari tidur. Ya. Mbah niku dalu, mbah niku siang. Lalu ketika dia bang, beliau bangun kecuali artinya mesti loh. Kecuali beliau melaksanakan siwak sebelum melaksanakan wudhu. Jadi bangun tidur langsung ambil siwak, lalu beliau ambil wudhu. Nah, di sini kita dapat dua keterangan bahwa Rasulullah niku daimul wudhu prianten sing subhanallah ngreksone wudhu luar biasa. Tangi tilem siwakan wudhu Nah, kalau sampean tangi terus ora siwakan ora wudu. Turu maneh malah ya ya nah. Jadi demo-demo ketika panjenengan lan kula sedaya niki tangi tilam monggo jangan sampai melupakan siwakan wa indal qiyami ilas salati yang ketiga sangat disunnahkannya adalah ketika akan melaksanakan sholat jadi sampean badhe nindakna salat nah niki diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim wa ghairahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah kan tidak memper, lebih mempersulit memperberat umatku maka aku perintahkan mereka untuk melaksanakan siwak di waktu melaksanakan ibadah salat jadi setiap akan melaksanakan sholat kalau Rasulullah tidak memprediksi itu sangat mempersulit maka dikatakan di sini la amartuhum amro ijabin dimaksud maka aku perintahkan menjadi kewajiban setiap sholat kudu nindakno siwa siwakan nah. Wafi riwayat di Ahmad di dalam riwayat menurut Imam Ahmad dalam satu riwayat la amartuhum bisiwaki ma'akul liwudu'in. Kalau andekan itu tidak mempersulit umatku, maka aku perintahkan untuk setiap sholat itu yo siwakan yo wudu. Temat-temat, ya, ya, yo siwakan yo wudu. Tapi yang ini hanyalah pernyataan Rasulullah laula an asyukko. Jadi ini belum menjadi wajib tetapi kewajiban napa kesunahane niku seolah-olah sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah niku masalah siwakan mugi-mugi wonten manfaatipun lan wonten barokahipun. Pesan saya dari yang sedikit niki kita belajar untuk melaksanakan. Jangan sampai ilmu niku gur menjadi pengertian saja tapi tidak kita biasakan. Guru saya dulu Sidi Syah Ma'mun Ahmad di antara siwakan itu ada kehususannya Yang pertama, uang sengkulino siwakan niku akan dijaga lesannya insya Allah ngantek tua nek maca Quran dadi wong fasih wacanane. Iku wong siwakan. Lalu siwakan itu kalau di dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan gampangke medalipun roh kanggone tiyang sing napa sing sakaratul maute abot nah, nggih dadi wong sing rada cekak-cekik arep sedo nika sampean umpama Mas melu nih Mas muga-muga diparingi gampang lah niku di antara langkah yang bisa Anda lakukan adalah membaca eh napa napa ngombe eh, napa ngombe siwakan. Lalu kalau bisa di dalam tafsir Sawi dikatakan membaca surah Ar-Ra'd. Niku insyaallah gampangaken. Aku berarti mateni ya ora. Sing ngomong mateni sapa? Gampangke niku ora kok. Lho niku lho nek mati niku titik koma mongso detik jam niku tidak mungkin keluar dari apa yang Allah kersakno. Tetapi proses menuju ke sana itu loh. Supaya luweh penak, luweh gampang niku lho sing dadi masalah. Mudeng nggih? Jadi kula sampeyan niku besok matine kapan niku rasah pusing-pusing niku. Apa tahun 2012 ya wallahu alam. Nek sampeyan sithik wae kok ngandel. Sitik we kok ngandel. Itu ada sesuatu tentang keimanan kita yang perlu dipertanyakan. Sitik we kok ngandel. Niku ada sesuatu hal di dalam hati kita. Mengapa saya katakan seperti itu? Sebab yang namanya nobawau kiamat, yang namanya kematian itu benar-benar perkara sing menjadi rahasiane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan kematian di dalam Ihya Babu Zikrul Maut kata Imam Ghazali ada dua golongan yang oleh Allah dikasih tahu. Yaitu yang pertama al-anbiya wal aulia. Yang pertama para nabi, yang kedua para walinya Allah. Sebab kenapa? Apakah ada dalilnya? Wonten. Sapa sing ngomong ora Kanjeng Nabi niku badhe sedo Sayyidina Fatimah ditimbali, dibisiki sesuatu. Wahai Fatimah, ayahmu sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Ya, jadi Rasulullah tahu bahwa sebentar lagi memang akan diambil nyawa beliau. Lalu setelah itu Fatimah menangis. Setelah menangis ditimbali meleh, dibisiki meneh. Wahai Fatimah, engkau jangan bersedih karena engkaulah yang paling cepat dari keluargaku sing nyusul aku. Oh, jadi Rasulullah tahu tentang sedo, tahu. Para kekasihipun Allah Subhanahu wa taala ngerti. Ning ngertine ya beda karo ngertine para nabi. Sebab kekamaliahan beliau Napa wonten dalile wonten Imam Al-Ghazali sebelum meninggal dunia. Beliau memerintahkan kepada adik beliau yang bernama Ahmad Al-Ghazali untuk mengambil kain yang telah beliau siapkan menjadi kain kafan yang ditempatkan di suatu tempat lalu Imam Ghazali melaksanakan sholat dua waktu dua hal apa dua rakaat di waktu itu dikatakan seolah-olah Imam Ghazali memang sudah tahu bahwa harinya itu adalah hari itu. Lalu sholat dua rakaat, setelah kain itu beliau beliau ambil, beliau terima dari Ahmad Al-Ghazali meninggal dunia. Dengan mengatakan kalimat tauhid yang sangat sangat jelas. Sayyidah Nafisah Abdullah Hirah bintil Hasan Ketika sudah sekian puluh tahun, 30 tahun lebih beliau melakukan puasa sunnah. Mungkin nek sampean ruwet apa ana dalile poso kok anggar dina, iki ora omongan dalil niki. Para salihin niku nek ngomongno tirakat, ngomongno riyadhah, ngomongno mujahadatun nafsi niku ora perlu dalil ning kebutuhan beliau memang seperti itu. Kalau ada orang tanya, "Pak, kalau ada orang poso angger dina niku apa ana dalile? Permasalahane ngeten lho, Mas. Sampeyan nate mireng Kanjeng Nabi nate dawuh, "Alaikum bisyam fa innalahu wijaun." Ketika Anda duwe sahwah kenceng, maka kalau kamu sudah punya ongkos disuruh nikah. Nek orang duwe ongkos tapi pengen nikah, maka puasalah. Karena puasa itu menjadi ngeleremno kan gitu. Apakah di situ Rasulullah melaksa, mengatakan berapa waktunya? Halo? Napa Rasulullah mengatakan kalau kamu tidak mampu melaksanakan nikah maka puasalah untuk beberapa hari atau puasalah untuk satu minggu. Tidak ada. Kata-kata fa'inna lahu wijaun itu adalah sebuah dasar. Jadi kue reng lakoni poso itu sampai kamu bisa ngendaleni nafsumu. Lah para solihin niku nek nindakno poso niku taladut sebab dengan puasa itu bagi mereka adalah merupakan cara untuk merangi nafsu nipun. Ning ya secara syariah beliau tidak mungkin melaksanakan puasa kecuali hari-hari yang diha yang dihalalkan. Contohnya pun poso Idul Fitri ya tidak mungkin. Nah seperti Sayyidina Nafisah itu sebelum meninggal beliau sakit keras. Dalam keadaan puasa dirayu oleh murid-murid beliau. Wahai Sayyidah, mbok nggih jenengan niku kersa buka. Jenengan niku sakniki pun gerah kados ngoten niku pripun? Beliau menjawab, Aku wis poso mundu salatina sana. Wis poso kira-kira telung puluh tahun hanya untuk dua cita-cita satu yang beliau inginkan. Nopo? Meninggal dalam keadaan puasa. Tirakate untuk meninggal dalam keadaan puasa itu beliau laksanakan terus menerus sampai telung puluh tahun. Lagulah sampai ini cita-cita saya nanti kalau meninggal dunia itu mengatakan la ilaha illallah Neng tahlilan rasa-rasa dikira tahu tasbih ra tau digunakake lho nek ngoyo woro jeneng. Jadi tidak ada tasbih bil aliyah. Tidak ada bukti konkret di mana kita memantaskan diri untuk mendapatkan itu gitu. Bila sampean wah besok nek sampean mati kepengin piye? Kula dalam keadaan puasa, salat, sujud, iyalah lah tul Pengen mati dalam keadaan sujud sholat duhur jam telu kurang seperempat sholat subuh jam lima punjul seperempat eh, mumet-mumet ngonai Arab salat sholat eh, patut nih awak dewi salate temen iktimat temen salate pun khusuk temen dua cita-cita ngonai pantas Habib Abdullah bin Husain bin Tohir Ba'alawi Beliau meninggal dunia dalam keadaan dakwah di atas panggung ketika beliau mendakwahkan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Bek seto. Karena beliau ikhlas dakwah, ritual dakwahnya luar biasa. Rino wengi sing dipikir niku dakwah sehingga meninggalnya dalam keadaan itu. Ingat kematian kita nanti akan nuruti apa sing dadi kesenangan kita sehari-hari. Lah ono wong kok senengane mangan tok-tok besok keselak mati ngono. Eling-eling, ana wong kok senengane kok luru dhuwit tok-tok ora tau ngelingi ibadah, mungkin pas nagih utang iku watane mumet jerahe terus mati niku watane. Ana wong kok senengane kok nglirik cewek, terus mungkin pas nonton kok dhuwur kali kok. <laughs> kepleset buok mati gitu. Nah, sing mumet neh nih, ya gitu dieling-eling ya. Jadi kematian para solihin itu luar biasa. Ada lagi kisah yang sangat mahmudah di mana para solihin kita niku boten ngoyoworo beliau niku nek urusan bab seperti Sayyidah Nafisah itu tadi 30 tahun saya ini puasa, kamu suruh untuk tidak puasanya goro-goro loro. Enggak. Akhiripun beliau meninggal dalam keadaan berpuasa. Beliau dimakamkan di Mesir sana. Sayyidah Nafisah Al-Tahirah bintul Hasan. Ya Allah, mungkin-mungkin kula sampean didamel istiqomah seneng perkawis sing manfaat sing gede sing barokah sehingga kita meninggal dalam keadaan seperti itu oh, enggak ono wong senengane nikah terus <laughs> pas lamaran kesetrum listrik aja guyu ngono ta jangan malu. Nih niku bab siwakan nek wonten pertanyaan monggo Monggo. Aja sentimen to. Niku wonten tinggahno Tuhan niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang Bapak Kiai, Allah datang tangklet. Oke. Okay langsung ke mawon ingkang badhe kalau game ini kok kayu engkang dapat sewakan engkang menika kayu arat napa wonten kayu arat wonten daerah wonten daerah Indonesia mriki sebut pulau Jawa engkang ingkang kaping pun, pripun cara pengguna iPhone siwak menika ya betul nuwun monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz. Bagaimana jika kita melakukan itu sesuatu siwak misalnya ya, tapi tidak tahu kalau itu sunnah Rasul, yang hmm. dia tahu cuman menjaga kebersihan. Hmm. Apa itu termasuk mendapatkan amal sunnah Rasul hmm. itu? Ya, terus terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cara melaksanakan siwak niku yang pokok nggih kawasanipun niku dari tengah niki nengen lalu dari tengah ngiwa nggih terus kalau bisa niki niki napa namanya lidah kita niku disikati diambil sedikit lalu disiwaki niku carane pun lah berapa lama kalau Rasulullah melaksanakan siwak niku bisa dikatakan tidak tidak tidak tertentu pada kecukupannya tapi ada satu bahasa alyanas siwak wa asyadduh. Jadi lembut tapi temen gitu. Lembut neng temen niku liwat. Aja slok ngono aja. Lembut neng temen gitu. Lembut neng tapis gitu muncul rok ampun alon-alon ning tapis pelan tapi pasti tapis ngono maksudnya lah lalu siwakan niku posisinya siwak kenapa sikatan gigi niku pripun ada beberapa pendapat dikatakan di situ pangkatnya seperti tahlil orang gosok gigi itu ada yang ngarani itu sama dengan tahlilul leh, tahlilul asnan, nyela-nyelani untu. Ada yang ngarani nek niku siwakan. Nah, mana yang benar ya Allah alam sing pokok niku pokoknya sikat gigi niku nggih hasil sunnah mawon. neng aja nggo sikat gigi arep salat ya Allah uh oh, Sok. Nah, guna ya gunakno sing patut lah. ya jeling-eling. Lalu yang selanjutnya apakah kayu arok itu di Indonesia tidak ada? Itu adanya di sana, umpama Indonesia ono yo tuku kok ono. Ning pokoknya pokoke kayu sing kira-kira yo searah itulah. Neng kayu arok niku memang luar biasa. Subhanallah memang seratnya itu luar biasa Malah sekarang ada penemuan baru bahwa kayu arok itu sekarang diambil sarinya e, nopo diambil Wis pokoke niku lah jero-jerone niku mengandung nopo, terus sekarang digunakan sebagai sarana untuk pasta gigi kan gitu. Karena memang menemukan ada suatu khasiat di dalamnya. Terus pokoknya napa mawon sing ditindakno Rasulullah niku wis berkhasiat Lalu tadi yang terakhir pertanyaan, kalau kita tidak tahu itu sunnah Rasulullah, lalu kita melaksanakan eh, apa, siwakan tadi dalam rangka kebersihan saya katakan innamal a'malu binniyah memang niat itu pokok daripada amal dan amal itu tergantung daripada niat jadi kalau ada seseorang melaksanakannya hanya gur karena resik-resik yo ngapunten mawon tidak seperti yang dia alami apa tidak seperti orang yang melaksanakannya karena mengikuti tindak lampahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya kemukakan di sini tetap itu tergantung kepada niat seseorang. Urusan ganjaran. Ning umpama ana wong resik-resik terus Allah kasih ganjaran ya wallahu a'lam. Itu termasuk innallaha an Allahu tahir wa yuhibbul mutatahhir. Allah niku maha suci dan Allah suka orang-orang yang membersihkan diri atau seneng resik-resik. Jadi dari situ kok Allah mencukai orang niku ya mungkin-mungkin mawon. Tetapi nek ditanya tentang nindakno apapun kok tidak punya niat bahwa ini adalah kebaikan, ini adalah amal soleh yang diperintahkan, ya balik innamal a'malu binniyah berarti ya mboten hasil sunnahipun. Ngoten ya, Atau jenengan iktikaf ana wong ora niat kok tengok-tengok nang masjid tok-tok ora niat ya Ya nyun ngapunten tidak hasil niatipun mboten hasil iktikaf. Neng ngono wong ngegur sedelok tok maknyet ning diniati ya oleh kesunahan kan. Monggo sana sipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Yayi tentang akhlak. <clears throat> Apakah diperbolehkankah seandainya kita bertengkar dengan orang tua? orang tua itu salah, apakah kita boleh mengatakan yeah. orang tua itu yang salah? Gitu? Jazakumullah. Iya. Wa kullahuma kaulan karim. Ucapkan kepada orang tua niku sesuatu yang karim. Hal karim karim niku napa to? Kalim niku lomo, sak ndure lomo niku karim. Jadi kalau ada orang tua salah, anggaplah orang tua niku memiliki sesuatu kedolim kepada diri kita umpama. Taruhlah kita memiliki panganan bomu. Lalu panganan ini diminta uang tua pangan orang ngomong-ngomong kan gitu. Anggaplah orang tua itu kan salah. Kan? Maksud ya? Bagaimana cara kita? Jadilah kita yang karim dulu. Ketika kita melihat uang tua mengambil hak kita, jadilah kita orang yang karim. Apa orang karim itu? Uang sing Durung sampai uang tua jaluk niku sampean sudah memprioritaskan untuk memberi. Kalau sampai ada orang tua kok mengambil milik kita, yo ya malah kita kudu martonuon ada sesuatu yang kita miliki yang dibutuhkan orang tua. Maka tidak akan terjadi uang tua niku kita anggap salah. Jadi posisi kita tetap wala takullahuma uf. Jangan katakan uf. Jangan katakan hus, Jangan katakan terus arah ini lah. Apa meneh kok sampai tukaran. Lah nek wong tua salah ya proporsional. Nek ana wong tua tarulah memang wong niku taruhlah dia punya kesalahan tapi sifatnya mboten dolimi kita. Umpama omong-omong tentang prinsip kehidupan delalah pas nyinggung sesuatu sing mungkin perasaan panjenengan menjadi nyalah no wong tua. Saya katakan walaupun sesalah apapun wong tua, ucapkan sesuatu yang garim. Ucapkan sesuatu sing no hati wong tua. Lah pripun carane ya proporsional, ya kudu dipikir sing alun. Saya sendiri ketika ada masalah menghadapi orang tua umpamanya. Saya, contohkan pribadi sajalah. lah. wong tua kok ada sesuatu hal yang mungkin bagi kita itu kurang pas. Maka kita no wong tua itu sebagai orang tua dulu sih. Sehingga kesalahan itu kita kita rembuk gitu loh. Bukan kita salahkan. Saya punya contoh eh, maaf ya, niki nyuwun pangapunten mawon. Omongan daripada para pini sepuh saya dulu, sesalah apapun orang tua kepada kita, beliau tetap mempunyai ujung kecintaan kepada kita sendiri. Sebaik apapun ke diri kita terhadap orang tua, terkadang ujung-ujungnya itu keluar dari ketidakikhlasan kita. Mungkin kita awake dhewe ngowahi ngowahi ngowahi ngono ketoke ya apik ning kadang ujung-ujunge niku eh kandhani hmm, anu ya. Jadi ujung-ujunge niku tidak ikhlas. Nenek wong tua walaupun ketoke cerewet, walaupun ketoke nyebelke, walaupun ketoke ora nyenengke, ning ujung-ujunge niku itu dari perasaan cinta beliau pada kita. Buktine, nah awak dewi umpama ketika wong tua nyalah no terus terus kita meninggal umpama, tetep wong tua sedih. Nah, kadang kula sampean sing ngowahi terus karo wong tua kok kenyataan wong tua mati sampean alhamdulillah kok. Itu itu perasaan yang tidak mungkin bisa hilang. Sampean nyervis des des des des terus oh, ujung-ujunge kono meninggal. Alhamdulillah ya, ya, iki sunah untuk bilah dari kalam <laughs> sih. Kelam siji lagi. Nenek wong tua ora cak cerewet-cerewete wong tua pada kita kok sekolah sampean kena musibah ngono umpamane. Wong tua tetep ya wenang. Tugae umpama waras ya di unek unekno neh. Nanti Lah pada posisi seperti itulah Rasulullah selalu mengatakan wa kullahuma qaulan karim. Jadi mungkin-mungkin wonten manfaatipun dan kalau kita menjadi anak soleh mungkin anak putu kula sampean dadi wong soleh. Jazakumullah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق إمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاه لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته